Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, sahabat roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita Syarah Umdatul Ahkam. Dalam pelajaran yang telah lalu kita sedang membahas bab tayamum, bab yang berkaitan dengan tayamum. Dan kita sedang membahas hadis yang pertama yaitu tentang hadis yang diketengahkan oleh muallif itu hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kembali di dalam pembahasan yaitu dari ucapan ataupun dari ucapan Imran Ibn Husain asobat ni janabah walama di mana saya telah menjelaskan penyebab Bolehnya tayamum secara umum adalah kembali kepada dua, yaitu fakdul ma'i, ini bisa babi faqdil ma'i, au indima ilma'i, au bisa babi ta'aduri an istimalihi. Seseorang dibolehkan untuk ya tayamum karena dua perkara. Perkara yang pertama karena tidak adanya air dan setelah menjelaskan tentang tidak adanya air ya, dengan beberapa e, perincian ya, yaitu imat tidak mendapatkan air sama sekali imat ada tapi tidak cukup imat ada tetapi dibutuhkan ya. kemudian termasuk juga ada tapi lupa ya. kita telah jelaskan juga hukum-hukum yang di dalamnya yang kedua, apabila kita tidak bisa menggunakannya walaupun air itu ada. Ya, ima disebabkan sakit atau takut bertambah sakitnya. Ya. Atau karena memang tidak mampu mengambil air tersebut ya. Nah, itu telah kita jelaskan. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang masalah yang penting yaitu itu pertanyaan takhirus salat li ajlil ma. Ya. Dimana permasalahan yang selanjutnya sebelum membacakan hadis yang kedua yaitu hukum mengakhirkan salat. Jadi hukum mengakhirkan salat yang dimaksud di sini ya di akhir waktu ataupun dimana seorang mukmin tidak melakukan di awal waktu sholat karena demi air ya. <coughs> karena di dalam hadisnya itu itu hadis Jabir yang akan datang nanti. Yang kita akan pelajari dari hadis Malib yang dibawakan dalam kitab ini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan sabdanya fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli Nah sekarang apa hukum mengakhirkan sholat karena air? Ya. Itu rojaan lilma, rojaan lilma. Kemuslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis nomor tiga, maka kapan saja seseorang itu mendapatkan waktu sholat maka sholatlah <clears throat> Artinya bertayamum ketika tidak mendapatkan air. Nah. Di sini ada beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah seseorang itu mengakhirkan sholat untuk akhir. Dan di sini ada empat bentuk ya. Yang pertama, ini Ali biyakinin biwujudil ma. Yang pertama, seseorang mengetahui secara yakin dengan adanya air. Jadi katakanlah kita berikan contoh bahwa e, seseorang mengetahui ketika datang waktu sholat duhur umpamanya ya katakanlah waktu sholat duhur sekarang jam 12 kurang seperempat ya, kurang lebih. Dan tidak ada air, tetapi yakin bahwa pukul 1 umpamanya air itu akan datang. Ya, air ima dikirim dengan secara yakin dan mengetahui keberadaan air secara yakin. Yang kedua yaitu apa? Keberadaan air itu bid, bidonin rojihin yaitu dengan prasangka yang sangat kuat ya, mendekati derajat yang pertama itu yakin bahwa air itu akan ada. Jadi dengan lon yang rajih bahwasanya air itu akan datang. Yang ketiga, alim bi yakinin bi adamil ma. Yang ketiga adalah seorang merasa yakin bahwa air tidak ada. Artinya tidak akan ada sampai datangnya waktu asar. Jadi air tidak akan ada sampai datangnya waktu asar. Diumpamakan dalam contoh yang tadi. Kemudian yang keempat, artinya baginya tidak ada ma'rifah, tidak ada pengetahuan, ataupun dia tidak ada prasangka. Ya tetapi bonnya marjuh lemah ya. akan adanya air akan adanya air apakah bagi kita itu mengakhirkan sholat ya dalam poin-poin yang tadi di dalam poin-poin yang tadi maka sebagian para ulama seperti hal ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini kaul Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dalam kisah yang pertama ataupun dalam kejadian yang pertama apabila seseorang itu yakin akan datangnya air maka menurut beliau adalah takhirus solati wajibun yakni wujubu takhiri solat jadi seolah-olah dikatakan wajib untuk mengakhirkan apa? Salat. Adapun dalam poin yang kedua adalah yustahab. <coughs> yustahab. Artinya disunahkan untuk mengakhirkan salat. Karena airnya. Alasannya apa? Karena ditinjau dari alasan yang pertama bahwa asal toharoh adalah air. Bahwa asal toharoh adalah air. Dan ia mengetahui akan adanya air. Maka di dalam hal itu ia harus menggunakan air karena pengetahuan akan adanya air. Itu dalam poin yang pertama. Sedangkan poin yang kedua karena berlandas kepada dhan yang rajih saja tidak yakin maka itu hukumnya mustahab <coughs> sedangkan dalam poin yang ketiga maka di situ tidak disunahkan apalagi diwajibkan untuk mengakhirkan sholat maka al aula maka yang lebih utama dan baginya adalah untuk apa untuk Sholat dalam waktunya dan di awal waktu. Di sholat <clears throat> pada awal waktu. Pada waktunya di awal waktu. Ya. Demikian juga yang keempatnya. Nah hanya di dalam poin yang pertama dan yang kedua. Di mana Imam Ahmad mengatakan dalam poin yang pertama itu adalah diwajibkan untuk apa mengakhirkan sholat karena air. Dan ini empat keberadaan tentang mengakhirkan sholat karena airnya. Tetapi Asy'ib Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya ya, Syarah Zadul Mustaqna, Syarah Mumti, Syarah Zadul Mustaqna, maka beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak ada satu kewajiban yang menunjukkan bahwa wajib untuk mengakhirkan sholatnya. Karena di dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus salatu falyusalli jadi ketika datang waktu sholat, lalu tidak ada air, maka sholatlah. Jadi di situ tidak ada satu isyarat tentang masalah takhir sholat ajilma Jadi tidak ada satu isyarat untuk mengakhirkan sholat demi air. Tetapi hadis ini menunjukkan ketika datang waktu sholat tidak ada air, maka tidak ada perintah untuk mengakhirkan sholat demi air. Tetapi diperintahkan untuk sholat ketika datangnya waktu sholat. Ketika datangnya waktu waktu sholat. Maka seolah-olah tidak ada kewajiban untuk mengakhirkan dan tidak disunnahkan untuk apa? Mengakhirkan. Demi untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan air. Karena bohir dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'ayuma rojulin min ummati adrokhatus solatu falusolli." Ya. Ini apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala di dalam masalah ini. Tetapi kaul Imam Ahmad dan kaul sebagian para ulama yang lainnya, ucapan Imam Ahmad dan yang lainnya, wajhun minanabar. Ini wajhun minanabar. Dalam arti apa? Ya, perlu dipertimbangkan kaulnya. Perlu dipertimbangkan ucapannya dari sisi bahwa mereka melihat kepada dalil umum di mana Allah Taala berfirman fa ilam tajidu ma'an dan sa'idan patayamamu fatayamamu dan tayyiba di mana dalam ayat tersebut bolehnya tayamum adalah ketika tidak adanya air Maka ketika orang mengetahui adanya air dan akan datangnya air, akan datangnya air, maka dikala itu ya, rukhsah tidak datang. Artinya keringanan adalah tidak datang dikarenakan adanya air. Itu adalah salah satu alasan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya. Tetapi dalil Jabir ibnu Abdullah, hadis Jabir ibnu Abdullah adalah lebih bohir ketimbang ya apa sisi pendalilan yang disebutkan oleh kaul yang pertama ini. Kenapa? Sebab sesungguhnya makna ayat dengan hadis ini adalah sejalan. bahwa ketika tidak ada air, ya, lalu datang waktu sholat, ya, maka sesungguhnya tidak diperintahkan untuk mengakhirkan sholat. Ya. Dan tidak dituntut untuk mengakhirkan apa? Sholat. Karena hadis menjelaskan, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُسَلِّ maka dengan itu Allah alam yang rajih yang kuat dari perkataan para ulama bahwa ya tidak diwajibkan dan tidak disunahkan tetapi jika seandainya orang melakukannya maka itu pun tidak mukhalafah artinya tidak dikatakan bahwa itu menyelisihi ataupun diharamkan ataupun tidak boleh kenapa sebab asalnya mengakhirkan sholat ya, dari awal waktu ke waktu yang lain <coughs> itu dibolehkan walaupun itu adalah khilaful aula itu dibolehkan walaupun itu menyelisih yang lebih mulia maka itu adalah sisi tarjihnya sisi bahwa itu adalah lebih kuat dan demikian juga bagi kaul yang pertama juga kata saya tadi dikatakan ada wajh nabar. Karena salat di awal waktu adalah tidak wajib, ya. maka ketika ia tahu adanya air, maka ia harus mengakhirkan salat. Oleh sebab itu di antara kedua pendapat ini memang kuat itu. Tetapi Allah alam ketika melihat hadis Jabir ibnu Abdullah maka di dalam hal ini tidak ada satu kewajiban untuk mengakhirkan sholat karena tidak ada air di awal waktu Allah taala alam. Masalah yang kedua masih di dalam masalah berkaitan dengan air. Ya. Di sini masalah yang pertama mandoko alaihi waktu bihais lau ista'malal ma fata waktu salat fahallahu ayatayamama am la yajuz di mana poin yang kedua ini apabila <coughs> seseorang itu apa hampir saja waktu sholatnya habis ya kita berikan contoh umpamanya sholat asar. Dia belum menunaikan sholat asar. Dia belum menunaikan sholat asar. Ya. Apabila dia berwudu, maka akan kehabisan waktu sholatnya. Apakah dia tayamum? Ya. umpamanya begini. Ma bakia min waktu sholatil asri ila asru daqaiq atau khamsu daqaiq seseorang telah kehabisan waktu asar dan dia belum sholat asar yang diperkirakan umpamanya 5 menit ataupun 10 menit sedangkan umpamanya untuk mengambil air membutuhkan membutuhkan apa? Membutuhkan waktu rubu sa'ah. Jadi untuk berjalan mengambil air, ya karena dimungkinkan tempatnya adalah jauh, ya. Maka dibutuhkan untuk berjalan mengambil air adalah rubu sa'ah. Jadi satu per empat jam. Maka secara bisa akan habis waktu sholatnya. Dan dia, ya, tidak akan mendapatkan waktu sholat asar. Sehingga waktu sholat maghrib tiba. Apakah dia itu bertayamum? <coughs> Atau dia itu mengakhirkan sholat? Ya. Dan tentunya dalam hal ini secara umum bahwa sholat ada dua, ada solat yang tidak bisa dijama, seperti asar ke maghrib gitu ya. Ada solat <coughs> yang bisa dijama, yaitu seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, maka bagaimana ini? Ya apabila seseorang itu mencari air maka akan kehabisan waktu sholat. Ataupun dimungkinkan antri mengambil airnya. Sedangkan ia berada dalam posisi yang terakhir. Kalau ia mengambil air, <coughs> maka akan kehabisan waktu sholatnya. Bagaimana? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, la yajuzulahu atayamumu wa infat as solat, Wa infata waqt Yaitu tidak boleh baginya untuk tayamum walaupun waktu sholatnya telah tidak kebagian. Jadi dia sholat. Ya. Walaupun <clears throat> di luar itu. Walaupun apa? Di luar itu. Ini kaul yang pertama. Dan kaul yang pertama ini yaitu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, ya. Dan termasuk Imam Abu Yusuf. Ya. Pendapat yang kedua, ya lahu an yatayammama. Boleh baginya adalah untuk tayamum. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Ibn Hazm, Imam Al-Auza'i dan dikuatkan oleh muhakkik Tusaul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. <coughs> Adapun pendapat yang pertama, apa dalilnya? Yang mengatakan bahwasanya tidak boleh. Ya. Pertama, berdalil dengan dalil umum yang tadi, yaitu ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba. Apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maka mereka mengatakan, ini ada air, berarti tidak boleh. Kemudian berdalil dengan dalil umum juga, bahwa toharo adalah merupakan syarat solat. Tu tumilah ila wujuhakum. Itu dikaitkan dengan ayat yang tadi bahwa diperintahkan untuk berwudu dan dibolehkan untuk bertayamum ketika tidak ada air. Maka di sini ada perintah untuk berwudu dan ada syarat untuk bertayamum. Maka diperintahkan untuk berwudu karena ada air dan tidak dibolehkan untuk tayamum karena adanya air. Maka di sini dalam arti Dua dalil yang bergandengan. Yang kedua, berdalil juga dengan dalil-dalil umum ya, berkaitan dengan syarat salat adalah taharah. Dan wudhu layak balulahu salata ahadikum ida ahdas hatta yatawadda. Artinya orang yang berhadas itu tidak boleh solat kecuali dengan berwudhu jadi kecuali dengan apa? Dengan berwudu. Maka <clears throat> ini adalah kaul yang pertama. Di kaul yang pertama yang mengatakan boleh apa tidak boleh bertayamum karena adanya air dan tidak mengapa baginya untuk mengakhirkan sholat. Nah, yang kedua adalah yang mengatakan boleh untuk bertayamum apabila ia takut kehabisan waktu sholat. Maka mereka berdalil dengan hadis Abi Juhaim al-Ansari tentang kisah seseorang telah menyalami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan kodoh hajat. Lalu beliau belum saja. Artinya bertoharoh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab salam tersebut sehingga ia mendatangi dinding, yaitu dinding apa? E, artinya yang dimaksudkan di sini ma'ruf nil Arab itu dinding pemisah kebun-kebun ya. Lalu dia bertayamum baru ia mengucapkan salam. Menjawab salam. Maka di sini menunjukkan bahwa menjawab salam adalah wajib. Tetapi ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu menganggap bahwa apa? mengucapkan salam dalam keadaan tidak toharoh kurang abdol. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertayamum sebelum berwudu untuk menjawab salam. Maka kata Syul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala itu sebagai dalil bahwasanya apa? Orang yang takut ketinggalan waktu sholat maka <coughs> baginya adalah untuk bertayamum. Maka baginya adalah untuk bertayamum. Ini baginya adalah untuk bertayamum. Imam Ibn Al-Bilbar rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Istidkar beliau mengatakan Fakulu man lam yajidil ma'a wa khofa fawatas salati kana lahu mama in kana maridon au musafiron bin nasi. Wa in kana hadiron sahihan fabil makna wallahu ta'ala a'lam. Imam Abil Bar dalam hal ini beliau mengatakan, ya, maka setiap orang yang tidak mendapatkan air ataupun takut kehabisan waktu sholat, maka baginya adalah untuk bertayamum. Ketika ia sakit ataupun secara ketika dia bepergian dengan nas. Dan ketika ia hadir dan sehat, maka dengan maknanya. Artinya adalah Secara makna dari ayat itu walaupun dikatakan wa in kuntum marru au ala safarin. Tetapi ayat itu tidak menunjukkan bahwa bolehnya tayamum adalah hanya ketika sakit ataupun ketika bepergian bagi yang tidak mendapatkan air. Hanya saja ayat itu mengatakan bahwa golibnya orang yang susah mendapatkan air adalah orang musafir dan orang apa? Orang sakit. Karena intinya adalah fa'ilam tajidu ma'an. Artinya intinya adalah tidak mendapatkan air. Ini perkataan Imam Ibn Abil Bar ta'ala dalam kitabnya Al-Istidkar. Dan Sya'ul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa dalam hal ini wa as-sahu ulama annahu yatayamuliku lima yahapu pawatahu <coughs> ma pawatahu kal janazati wa sholatil aid wa gurihima mimma yakhapu wawatahu. tahu fa inna sholata bitayamumi khairun min tafwidis sholati. Ya. Jadi Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa artinya apa? Sholat dengan tayamum itu lebih abdol ketimbang mengakhirkan sholat dari waktunya. Nah, mana yang Rabi Raji di antara pen, dua pendapat ini? Ya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, di antara dua pendapat ini, kita akan mengambil jalan tengah. Ya. Yang pertama, apabila sholat tersebut adalah sholat yang bisa dijamak, artinya di situ ada yang dinamakan dengan waktu doruroh, waktu doruroh. Jadi artinya waktu doruroh, waktu untuk mengakhirkan sholat. Ya. Karena untuk sholat duhur ada waktu dorurah dilakukan pada waktu sholat asar. Demikian juga sholat asar boleh dilakukan pada waktu sholat duhur. Sholat maghrib boleh dilakukan pada sholat isya. Sholat isya boleh dilakukan pada sholat maghrib ketika adanya udur. Maka di dalam hal ini, apabila orang tadi tertimpa, artinya ada kejadian bahwa di sana dia adalah takut kehabisan waktu. Karena untuk air, maka wallahu alam apabila solatnya adalah solat yang boleh dijama, maka mengakhirkan solat pada waktu yang dorurah, pada waktu yang itu adalah sebagai doruri, doruri ya artinya waktu mudtor, maka dibolehkan baginya untuk mengakhirkan solat dan mengedepankan untuk berwudu dan toharoh dengan air. Ya. Seperti sholat apa duhur dengan asar. Maka apabila seseorang itu hampir saja bayang-bayang sama panjangnya, ya, dan itu akhir dari sholat duhur, akhir dari sholat duhur, maka baginya adalah ya untuk berwudu dan tidak mengapa baginya untuk mengakhirkan apa sholatnya kepada waktu sholat asar, asarnya. Demikian juga berkaitan dengan apa? Salat maghrib dengan salat isya. Nah ini tafsirnya. Ya. Sedangkan pada salat yang tidak ada jamaknya seperti salat asar kepada maghrib maka kaul Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat kuat di sini. Jadi sangat kuat apa? di sini. Karena kita mengetahui Allah telah berfirman inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'an al-fajri inal qur'an al-fajri kana mashhuda. Bahwa ayat ini menunjukkan salat telah ditetapkan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menunaikan salat bukan pada waktunya maka itu adalah tidak boleh. Tidak sah. Nah, nah sedangkan yang berkaitan dengan tayamum maka tadi tayamum itu ada ruhsah. Maka dikala seorang mukmin ya dia tidak apa? tidak kedapatan ataupun hampir kehabisan waktu sholat, ya, sedangkan mengambil air itu adalah jauh dan akan menghabiskan waktu sholat yang ia miliki, maka dikala itu boleh baginya adalah untuk bertayamum demi untuk mendapatkan waktu sholat wallahu taala alam. Jadi di sini dilihat dari sisi yang tadi Allah taala alam. Demikian juga <coughs> eh, poin yang terakhir dalam hal ini manistai qaba min naumihi wa qaba waktu sholati. Fahal ayat tayamam li idrokil waktu. Apabila seseorang itu bangun tidur, ya umpamanya kesiangan tidurnya, dan tersisa dari waktu sholat subuh, itu tinggal lima menit lagi atau kurang. Kalau ia mandi, maka waktu sholatnya akan keluar. Jadi waktu sholatnya akan keluar ataupun habis waktu sholat subuhnya. Nah, maka ini pun ada dua kaul. Kalau yang pertama yang mengatakan boleh, itu kembali kepada kaul yang tadi yaitu kaul Imam Malik, <coughs> kaul Imam Ibnu Hazm, dirojikan oleh Syul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Nah, sedangkan kaul yang kedua tidak boleh, itu kaul jumhur. Ya, kaul jumhur Ya maaf dalam masalah ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah berbeda dalam dengan kalau yang pertama. Maaf. Ya. Jadi kalau yang pertama yang mengatakan dia adalah tayamum dan sholat pada waktunya. Ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Al Auza'i, pendapat Imam Sauri, pendapat Imam Ibn Hazm. Ya. Sedangkan yang kedua mengatakan bahwa baginya adalah mandi Kemudian sholat walaupun setelah keluar dari waktu sholat. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Ya, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Dan dalam hal ini Imam Ibn Taymiyah merojihkan kaul ini. Jadi tidak seperti kaul yang tadi. Tetapi beliau mengatakan dengan kaul ini. Artinya memilih kaul yang kedua. Kaul yang kedua. Di kaul yang kedua yang mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi orang yang tertidur ya, dan dia itu tidak mendapatkan artinya kesiangan maka apakah dia itu adalah sholat pada waktunya ataupun dia mandi nah, maka dalam hal ini Jelas ya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang menunjukkan tidak boleh dia sholat pada waktu itu sebelum dia mandi. Dan dia harus mandi dan dia boleh sholat walaupun telah keluar waktu sholat. Hal ini dengan dua alasan. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama bahwa waktu bagi orang yang sol apa yang tertidur maka ketika ia bangun jadi ketika ia apa ketika ia bangun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ya ya barang siapa yang tidur ataupun lupa dari solat pas solat tuha inda kriha, maka solatlah ketika dia apa ingat jadi artinya ketika ingat, ketika bagi orang yang lupa ingat, dan bagi yang tidur adalah bangun dari tidur itu. Maka itulah bagi dia adalah waktu sholat. Ya. Waktu sholat bagi dia. Nah, waktu sholat adalah bagi bagi dia. Maka secara otomatis, manakala itu adalah merupakan waktu sholat bagi dia, kemudian dia adalah punya penghalang untuk sholat, yaitu hadas besar, maka ia diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan baginya apa untuk untuk mandi. <clears throat> Dan tidak sah baginya sholat dengan tanpa mandi terlebih dahulu. Nah, lalu apa perbedaannya dengan yang pertama? Nah, apa perbedaan yang pertama? Perbedaan yang pertama di mana yang pertama itu tidak adanya udur. Artinya tidak adanya udur untuk mengakhirkan sholat. Sedangkan yang kedua ini adanya udur untuk mengakhirkan sholat. Yaitu apa? Dengan sebab tidur. Jadi dengan apa sebab? Sebab tidur. Maka dengan itu, Syaikhul Islam inmutemiyah Taimiyah mengatakan mengatakan dalam perkataan ini fa kana kadzalik fa idza staiqaba tulu'i syamsi wassalatu ila ba'da tulu'iha faqad shala as-salata fi waqtiha wa lam yafutha khilafi man istayqadha fi awalil waqti fa innal waqta fi haqqihi qabla tulu'i syamsi falisa an as salata ya, artinya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apabila bangun seseorang sebelum ya terbitnya matahari dan tidak memungkinkan baginya untuk mandi dan sholat, kecuali setelah terbitnya matahari, maka baginya sholat pada waktunya dan ia adalah tidak kehilangan waktunya tersebutnya. Nah, berbeda kalau bangun pada awal waktu, ya, bangun pada awal waktu, maka sesungguhnya waktu adalah baginya, adalah sebelum tergelincirnya apa sebelum terbitnya matahari. Maka tidak ada baginya untuk apa? Untuk <clears throat> artinya mengakhirkan sholat. Ya, tidak ada hak baginya untuk mengakhirkan mengakhirkan sholat. Jadi dalam hal ini ada perbedaan dengan kaul yang pertama dengan hakikat yang pertama. Nah ini yang berkaitan dengan takhirus sholat. Yaitu mengakhirkan sholat ataupun ya berkaitan dengan masalah tayamum ataupun mengakhirkan sholat Allah Kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu. Qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma'a fatamaragtu fis sa'idi kama tamaragud dabah. Tsumma ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu dzalik. Faqala innama yakfika innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakada tsumma daraba bi yadihi al ardh darbatan wahidah Thumma masa asyimala ala yamini wa dhahiru kafaihi wa wajhahu. Ya. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang keifiyah tayamum. Tentang tata cara apa? Tayamum. An Ammar ibnu Yasir dari Ammar ibnu Yasir semoga Allah taala meridhoi kepadanya. Ammar ibnu Yasir minas sabiqin al awalin termasuk sahabat yang pertama masuk Islam dia adalah sahabat yang kita kenal bahwa ketika beliau masuk Islam maka beliau adalah termasuk orang yang terkena penganiayaan orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kufar Quraisy. Dan telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya para sahabat golibnya adalah mendapatkan ujian penganiayaan dari orang-orang kafir. Kecuali beberapa sahabat Ya, seperti Abu Bakar Siddiq karena Abu Bakar Siddiq adalah ya dijaga oleh kaumnya dan Umar dijaga dengan keperkasaannya ya. dan Amr bin Yasir radhiyallahu taala anhu dan keluarganya dan keluarganya termasuk ibunya ya, adalah orang-orang yang terkena penganiayaan, penyiksaan dari orang-orang kafir. Bahkan telah dinyatakan bahwa ibunya Ammar adalah wanita yang pertama menjadi syahid. Ini yani awalu syahidah fil Islam. Yaitu Sumayyah. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati, yaitu keluarga Ammar, dan mereka sedang mendapatkan ujian. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mampu untuk artinya menghalangi penganiayaan mereka. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka sabron alai yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir sebab janji buat kalian dari Allah adalah surga. Dan sepakat para ulama bahwa turun bagi mereka adalah ayat ketika yang berkaitan dengan Ammar bin Yasir ini, ya, ketika saking dahsyatnya penyiksaan, maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 106, ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yaitu di mana seseorang terpaksa mengucapkan kalimat kufur karena mukroh, sedangkan hatinya menyelisihinya, maka itu tidak mencacati keimanannya ya tidak mencacati apa keimanannya dan Amr bin Yasir radhiyallahu Talanhu, sebagaimana dikisahkan bahwa akan terbunuh dengan fi'ah bagiyah yaitu terbunuh di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Talanhu dan syahid pada waktu itu. Kisah tentang Amr bin Yasir radhiyallahu Talanhu sahabat yang sangat apa? mulia. Ya, demikian secara singkat tentang Amr bin Yasir radhiyallahu Talanhu sahabat yang mulia dan dia adalah seorang yang faqih dia berkata, "Ba'asani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutusku dalam satu kebutuhan. Jadi dalam satu kebutuhan, fa ajnabtu lalu aku berjunub. <coughs> Dilaku aku berjunub. Fatamaragtu fi sa'idi kama kamar dabah. Ya, dalam bahasa kita secara gampangnya maka aku berguling-guling di tanah atau di pasir seperti bagaimana binatang kaki empat ya berguling-guling ya kalau keledai ataupun mungkin kambing ataupun sapi dan yang lainnya ketika dia ya sesuatu dalam badannya ada terasa maka dia suka berguling-guling di ya pasir ataupun tanahnya. Thumma itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada kartu dalik lalu aku datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan cerita tersebut faqala lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata inama yakfi inama Akfika antakula biyadika kata. Sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan begini dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukan kedua telapak tangannya ke tanah. Satu kali tepukan, kemudian mengusapkan tangan yang kiri kepada tangan yang kanan. Maksud di sini apa? E, ya artinya perut telapak yang kiri kepada atas telapak tangan yang kanannya. Ya. Wa dhahiru Ya. Dan ya. Bahir kafe Wa wajahu dan wajahnya. Ya di sini kita mengetahui apa batinnya dengan batinnya lalu ya telapak yang kiri ke, kepada artinya perut telapak yang kiri kepada atas telapak yang kanan. Maka ini e, tentang kaifiah e, eh, tayamum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengusap wajahnya. Ya. Sebelum menyampaikan tentang apa, tentang uh, hadis ini berkaitan dengan tentang kaifiahnya. Di sini ada beberapa istimbat. Istimbat yang pertama bahwa atayamum itu adalah untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. <coughs> Jadi untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Dan ini sebagai dalil Demikian juga firman Allah Ta'ala wa in kuntum junuban fattoharu. Ya. Dan ayat yang berkaitan dengan awla mastumunisa itu menunjukkan hadas besar. Ya, hadas besar. Maka menunjukkan di sini bahwa tayamum adalah untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Ya. Karena tayamum adalah badalun anhuma. Badal dari keduanya, yaitu dari wudhu dan dari mandi. Ya. Demikian juga hadis yang pertama. Menunjukkan bahwa tayamum adalah untuk hadas besar dan untuk hadas kecil. Walaupun ya diriwayatkan bahwa oh ada riwayat dari Umar Ibn Khattab dan Abdullah bin Umar bahwa berpendapat tidak boleh, tetapi dikatakan bahwa telah sabit bahwa keduanya adalah kembali dari pendapat ini. Jadi kembali dari pendapat ini, artinya taroja. Ya. Kemudian yang kedua di sini dikatakan Kenapa Abdullah, maaf Amr bin Yasin ini berguling-guling. Nah, di sini beliau adalah menggunakan kias. Dan di sini salah satu pendapat para ulama yang mengatakan bahwa kias di dalam syariat adalah dibolehkan apabila berkumpul syarat-syaratnya. Di mana Ammar bin Yasir radhiyallahu taala seolah-olah mengkiaskan yaitu kalau pengganti dari wudu itu adalah tayamum dengan mengusap wajah dan telapak tangan, maka beliau mengambil satu kias bahwa pengganti dari apa? Dari mandi adalah <coughs> ya artinya diganti dengan berguling-guling di tanah. ini satu kias yang diambil oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan hadis ini pun diambil istimbat oleh sebagian para ulama bolehnya istihad di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ketemu dengan Nabi, sebelum mendengar dalil, maka diperbolehkan kia apa istihad di zaman di zaman itu. Ya. Dan di sini Ahmad bin Yasir beristihad <coughs> dengan menggunakan satu kias. Hanya saja kiasnya ini ya tidak dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya para ulama mengatakan kias maka itu adalah diperbolehkan. Ya. Dan merupakan apa sumber dari syariat Islam. Hanya saja kita mengetahui bahwa darajat yaitu para ulama mengatakan al-kitabu was sunnatu wal ijma wal qiyas. Wal qiyas. Oleh sebab itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan dan Imam e, eh, Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ilamul Muwaqqi'in <coughs> bahwa al-ilmu itu dikatakan khomsatun. Ilmu itu ada lima darajat yakni khamsu darajat. Yang pertama adalah Alkitab was sunnah, Alkitabu. Ya. Kemudian yang kedua as-sunnatu sahihah. Kedua adalah sunnah sahihah. Ya. Ketiga adalah kaulu sahabat idajtama'a ilaih. Kaulu sahabah apabila berjamaah kepadanya. Artinya idajtama'a sahabah ala kaulin, maka itu adalah merupakan hujah. Ya. Yang keempat kata Imam Syafi'i idah talafu pala nakhruju min aqwalihim dan apabila mereka ikhtilaf maka kita tidak keluar dari kaul mereka jadi mesti mengambil salah satu di antara mereka karena ucapan salah yang di antara mereka mesti menjadi hujah buat kita walaupun nanti dengan cara mentarjih di antara akwal mereka Kemudian yang kelima kata beliau al-qiyasu ala hadhil arba'ah, yaitu mengkiaskan kepada poin yang empat ini. Jadi artinya imam mengkiaskan kepada dalil Quran, imam mengkiaskan kepada dalil dari sunnah, imam mengkiaskan kepada ijma. Ya, itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala dan Imam bin Mutaimiyah pun menukil tentang masalah kias ini, tetapi tentunya kias ini adalah kias yang sahihul i'tibar. Idastama fihi syurut yaitu yang kias yang sahih i'tibar. Ya. Hanya saja kita mengetahui bahwa kias tidak boleh bertentangan dengan nas. <clears throat> kias tidak boleh didahulukan kepada apa? Nas. Tetapi kias yang dibenarkan oleh dalil syar'i. Ya. Dan ini adalah pendapat ahlu sunnah. Ya. Ya. Maka Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu <clears throat> di sini adalah mengambil kias itu ataitu ya sallallahu alaihi wasallam pada hudalik. Maka di sini menunjukkan apa? Yaitu wujub istibsar alal alim. Wa wujubu wa, musur, wa masuriyatu su'alul alim. Maka di sini juga sebagai dalil tentang disyariatkan dan diwajibkan untuk istibsar. Jadi meminta penjelasan dan bertanya kepada yang alim. Ya. Apabila seorang telah beristihad, maka dia mesti ya dihadapkan istihadnya ini kepada yang alim. Dan di sini juga sebagai dalil apabila orang itu telah sembunyi kepadanya dalil, artinya dia tidak mengetahui dalil, maka wajib baginya adalah untuk tolabud dalil, untuk mengambil dalil dan mencari dalil. Dan dalam hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini dikatakan bahwa seorang tolib seorang tolebul ilmi maka dia mesti bertanya kepada orang alim dan bertanya kepada apa yang dia telah berisi hadu kepadanya. Nah, ini adalah tentang sebagian faidah dari hadis yang mulia ini dan ini yang diambil oleh sebagian para ulama dari hadis ini. Fadzakartulahu dzalik. Lalu beliau menjelaskan hal itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama kana yakfik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini at-ta'limu bit-tamsil. At-ta'lim bidor bila amsal. Yaitu ta'lim dengan menyebutkan permisalan. Dan ini salah satu torikoh fit ta'lim, fit tadris. Salah, satu jalan bentuk mengajarkan ataupun mengajar dengan memberikan contoh. Dan ini dikatakan oleh para ulama ablak. Apabila memang itu adalah lebih dibutuhkan. <coughs> Artinya lebih tepat. Inna makana yakfika antakula biyadai hakada. Nah, sesungguhnya cukup bagimu dan ini dikatakan al-qaul alal fi'li. Ya, al-qaul alal fi'li bukan qaul al lisan. Ini katakan qaul alal fi'li. Sesungguhnya cukup bagimu untuk mengatakan begini itu dengan kedua tanganmu. Yang dimaksud tangan di sini adalah al-kafaik. Yani yaitu dua telapak tangan. Gitu. Al-Qaf di sini. <coughs> Thumma daraba yadihi al-ardu darbatan wahida. Nah, di sini menunjukkan tentang kaifiyah tayamum. Bahwa di sini menunjukkan kaifiyah tayamum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu cukup satu kali bulan. Ya. Yaitu untuk mengusap wajah dan untuk mengusap telapak tangan. Ya. Untuk mengusap telapak tangan dan untuk mengusap apa? Wajah. Thumma daraba yadihi al ardh dabratan wahida thumma masa ashimala ala al-yamini wa dhahir qafaihi wa wajhahu. <coughs> Maka ini hadis ya yang dibawakan oleh Malik. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa tayamum itu satu kali pukulan. Jadi satu kali kita menepukan tangan. Ya, ima ke dinding, ke tembok, atau ke tanah langsung, ataupun ke pasir langsung, sebagaimana saya telah menjelaskan kemarin. Ya. Nah, dan ini pendapat yang rojih. Sebagian para ulama mengatakan bahwa tayamum adalah dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk telapak tangan. Ya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ijma para ulama bahwa rukun mengusap atau rukun tayamum ada dua. Mashul wajhi wa mashul yadain. Ijma para ulama bahwa rukun ya tayamum ada dua, yaitu mengusap wajah dan mengusap tangan. Nah, hanya terjadi perbedaan batasan tangan dan berapa kali pukulan. Ya ada yang mengatakan ya, satu kali pukulan untuk wajah dan tangan sampai pergelangan. Yani ila rusgi sampai pergelangan. Ilal ku sampai kedua ya ini ya artinya apa daging yang menonjol di di ujung apa ini lengan ya ataupun di ujung telapak tangan. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa payamum itu dorbatan yaitu satu pukulan untuk tang apa muka dan satu pukulan untuk tangan ila lemir fakoin sampai kepada dua siku <coughs> ya, sampai kepada dua dua siku ya, sampai kepada dua siku dan ini pendapat Imam Syafi'i ya pendapat Imam Syafi'i dan diriwayatkan juga dari seorang tabi'in ya. Ada yang mengatakan bahwa mengusap lapak apa bertayamum itu adalah satu pukulan untuk tangan apa muka dan satu pukulan untuk tangan sampai kepada ketiak. <coughs> Jadi sampai kepada apa? Ketiak. Nah. Mana yang rojih di antara dua pendapat ini? Ya. Pendapat yang pertama adalah berdalil dengan hadis Ammar ini, di mana Nabi saw Alaihi Wasallam mengajarkan tentang apa? Tentang tayamum ini mengusap wajah dan mengusap telapak tangan sampai kepada pergelangan saja, ya. satu kali pukulan. Nah. Sementara yang mengatakan bahwa bertayamum ini adalah ya, dua kali pukulan ya. dua kali pukulan satu untuk muka dan satu untuk tangan sampai siku adalah berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar. Annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dalam hadis Abu bin Umar ini dikatakan tayamum ini dua pukulan. Satu pukulan untuk wajah dan dua pukulan untuk tangan sampai kedua siku. Nah ini apa hadis yang dipakai oleh pendapat yang kedua yang mengatakan sampai siku. Jadi ini sampai apa? Sampai sampai siku. Itu hadis Abdullah bin Umar. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Darukutni rahimahullahu taala. Ya, Imam Darukutni rahimahullahu taala oleh Imam Daruqutni rahimahullahu taala. <coughs> Yaitu ini apa? Pendapat yang yang kedua. Jadi pendapat yang kedua yang mengatakan sampai apa? Sampai siku. Ya. ya. Ihwatu iman, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mana yang roji, mana yang kuat? Yang kuat bahwa tayamum itu adalah satu pukulan saja ya satu un, apa untuk wajah yaitu untuk tangan sampai telapak tangan saja dan ini berdasarkan dua dalil pertama dalil Quran fa ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum wa aydikum minhu nah para ulama mengatakan bahwa dalam ayat ini menunjukkan bahwa tayamum ini adalah sampai telapak tangan saja. Kenapa? Sebab asal di dalam yad ya, apabila dimutlakan maka yang dimaksud al-kafain. Maka yang dimaksud adalah al-kafain dan ini dikatakan oleh banyak ulama atas Syekh Ibnu Samin rahimahullahu taala. Dan ini berdalil dengan ayat yang lain juga asari kuwasari kotufak sariqatu aidiyahuma. Jadi pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangannya. Maka ketika dipotong di mana? Sampai rusga. Artinya e, pergelangannya dipotongnya. Jadi pergelangan dipotongnya. Karena asal dalam bahasa Arab, ya, golibnya apabila dikatakan yad, maka yang dimaksud adalah apa? <coughs> Telapak tangan. Seperti di dalam hadis-hadis tentang masalah wudhu, sahbi yadaihi salasan. Lalu beliau itu mencuci kedua tangannya, yang dimaksud kedua telapak tangannya, tiga kali. Dan yang kedua adalah hadis Ammar ini sebagai dalil yang kuat karena Ammar bin Yasir dalam posisi istibta dalam posisi istibsar an kaifiyati at-tayammumi di mana Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini <clears throat> dalam posisi beliau meminta fatwa tentang bagaimana bertayamum dan meminta perincian bagaimana tayamum maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tata caranya maka di sini menunjukkan bahwa hadis ini sebagai tafsir dari ayat yang tadi. Sehingga dalil ya yang mengatakan bahwa sampai siku karena dihukumi bahwa badal itu adalah hukum mubdal minhu bahwa pengganti adalah hukum adalah yang diganti dalam arti yang mengatakan bahwa sampai siku karena wudhu sampai siku maka berarti tayamum pun sampai apa sampai siku tetapi itu adalah tidak kuat pendalilan semacam itu. Kenapa? Karena Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dan yang lainnya telah mengatakan apabila telah datang tafsir dari kibalus sunnah maka makna yang ada dalam Al-Quran itu mesti diambil maknanya dan hakikatnya dalam sunnah. Sebab tafsir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ayat Al-Quran, maka itu secara umum adalah dari dua sisi ataupun bahkan dikatakan oleh para ulama tiga sisi. Sisi yang pertama adalah tafsir bil qawl, tafsir dengan ucapan sekaligus ya. Seperti umpamanya ya, salatul wusta lalu Nabi SAW mengatakan itu asar. Ya. Seperti juga dalam ayat huwal awal wal akhir wal zahir wal batinu maka Nabi SAW mengatakan al awalu aladhi laisa qablahu syai'un al akhiru aladhi laisa ba'dahu syai'u. al dhahiru alladhi laisa faqahu syai'u. Al-batinu alladhi laisa dunahu syai'u. Lalu dijelaskan ini makna al-awwalu wal akhiru. Nah, terkadang Nabi SAW alaihi wasallam menafsirkan ayat Quran ini penjelasannya adalah dengan fi'il seperti wa aqimus salat wa zakah ataupun wa atimul hajj wal umrah. Maka ketika kita membaca tunaikan salat Ya, maka Nabi SAW menjelaskan tentang hakikat sholat ini dengan perbuatannya. Artinya apa? Ketika kita akan melaksanakan perintah sholat, maka mesti kaifiyahnya seperti yang diajarkan oleh Nabi saw. Maka dalam hal ini juga ketika Allah Taala berfirman, "Fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu." Maka Nabi SAW menjelaskan tentang kaifiyah apa? Kaifiyah tayamum ini sampai pergelangan tangan. Jadi hanya telapak tangan saja menunjukkan bahwa hal ini yang sahih adalah sampai pergelangan apa? tangan saja. Nah, jadi sampai pergelangan tangan saja, ya. Nah, sedangkan <coughs> dalil dari hadis Abu bin Umar, maka para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah mengukup kepadanya. Dan yang roji bahwa hadis ini juga rawi-rawinya adalah baib. Jadi rawi-rawinya apa? Baib. Ya. Jadi rawi-rawinya adalah baib. Ya. Dimana di dalam sanadnya riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan diriwayatkan oleh Imam Hakim ya. Dimana sanad-sanadnya adalah doib dan doib sekali. Dan doib apa? Sekali. Nah. Ya. Dimana di sini ada rawi di antaranya adalah Abdullah bin Umar al-Umari, bukan Abdullah bin Umar yang tadi sahabat, Ataupun dalam yang lain dikatakan Ubaidullah bin Umar al-Umari. Maka dia adalah dhaif sekali. Kemudian di dalam rawinya juga ada Ali ibn Dobian dan dia adalah dhaif sekali sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Yahya ibn Ma'in. Dikatakan oleh Yahya Imam oleh Yahya ibn Ma'in. Dan sanad-sanadnya dikatakan oleh para ulama ini adalah baib. Dan hadis ini adalah baib sekali. Maka dengan sebab baib, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujah bahwa tayamum itu adalah dua kali pukulan sampai siku. Maka yang benar bahwa tayamum ini adalah hanya sampai pergelangan tangan. Nah, apakah di dalam tayamum diwajibkan istiab Istiab itu harus lantis ya kata bahasa Sundanya. Artinya sempurna, rata itu dalam bahasa kitanya. Nah, maka Allah alam tidak ada kewajiban dengan dua dalil. Dalil yang pertama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya satu kali. Ya, menunjukkan bahwa ketika melakukannya satu kali maka itu tidak memungkinkan untuk istiab. <clears throat> Yang kedua, bahwa makomnya tayamum itu makom ruhsah. Jadi makomnya di sini adalah samaha ruhsah, yaitu memberikan keringanan. Jadi memberikan apa? Keringanan. Jadi memberikan apa? Keringanan. Ya, memberikan apa? Keringanan. Nah, maka ini jadi tidak diwajibkan untuk apa? Untuk istiab. Artinya harus sampai kita itu merasakan rata, itu tidak ya. Tetapi <clears throat> cukup satu kali mengusap muka dan apa mengusap telapak tangan. Nah, kemudian apakah diwajibkan untuk tartib? Ya. Ada yang mengatakan wajib tartib yaitu muka dulu kemudian telapak tangan. Sebagaimana mencuci apa dalam wudhu mencuci muka kemudian mencuci tangan. Tetapi wallahu alam pendapat yang rojih, pendapat yang benar tidak wajib tertib. Ya. Disebabkan wau di dalam ini tidak menunjukkan wau li tertib. Tetapi lil mutlaqil jam'i menunjukkan keduanya. Kenapa? Sebab di dalam hadis Ammar bin Yasir maka ini mendahulukan mengusap telapak tangan. <coughs> mendahulukan mengusap telapak tangan. Sementara dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain, bahwa diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertayamum, yaitu dengan apa? Dengan ya, satu kali pukulan, lalu beliau meniup ya telapak tangannya tersebut lalu beliau setelah itu apa setelah itu mengusap wajahnya kemudian mengusap kedua telapak tangannya ya seperti dinyatakan dalam riwayat Imam Bukhari wa daraba bi kafaihi al ardo wa nafakha ma thumma bihi ma wajhahu wa kafaihi Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua telapak, telapak tangannya, lalu beliau meniup keduanya, lalu mengusap dengan keduanya telapak tangan, eh, maaf keduanya wajahnya, lalu setelah itu kedua telapak tangannya. Nah, maka dalam hadis dan riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan wajahnya, lalu menyebutkan kedua telapak tangannya. Sedangkan dalam riwayat ini dalam riwayat ini di mana beliau itu apa? Mengusap telapak tangannya dulu lalu setelah itu mengusap wajahnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa? Bahwa apa? Bertayamum itu tidak mesti tertib. Artinya dalam arti hal ini tidak wajib mendahulukan wajah kemudian setelah itu baru apa? Baru telapak tangan. Tetapi boleh keduanya, boleh kedua kaifiah ini. Artinya apa? Mendahulukan kedua telapak tangannya ataupun mendahulukan wajahnya. Hanya saja di dalam mendahulukan wajahnya, di dalam riwayat Imam Bukhari tadi dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meniup terlebih dahulu. Jadi meniup terlebih dahulu. dimana di dalam riwayat yang lain juga dikatakan sumana faboha. Jadi dikatakan seperti seperti itu. Maka menunjukkan di sini tidak wajib apa? Tidak wajib apa? Tartib. Ya. Tidak wajib tartib. Nah. Apakah disunahkan mengucapkan bismillah dalam bertayamum seperti kita akan berwudu mengucapkan bismillah? Ya. ya. Ketika akan bertayamum disunahkan membaca bismillah. Nah, kita secara bohir <coughs> tidak mendapatkan hadis secara soi, secara bohir <coughs> bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillah ketika akan bertayamum. Tetapi para ulama mengatakan dengan dalil-dalil yang lain. Jadi dengan dalil-dalil yang lain manakala tayamum ini sebagai pengganti dari wudu, lalu wudu disunahkan membaca basmalah, maka demikian juga dalam tayamum disunahkan kita untuk membaca apa? Basmalah. Jadi disunahkan kita untuk membaca apa? Basmalah di dalam apa? Dalam tayamum. Jadi dengan itu maka tentunya niat ya dari tayamum ini kita berniat kemudian kita membaca basmalah kemudian kita bertayamum menepukan telapak tangan ima ke dinding ima ke tembok ima kita itu ke tanah langsung maka dibolehkan selama kita mengatakan di situ ada gubar ada debu yang mengepul maka boleh kita untuk bertayamum lalu kita berniat bahwa kita akan tayamum menghilangkan hadas baik hadas kecil ataupun hadas besar Kemudian setelah itu kita mengucapkan basmalah. Kemudian setelah itu kita menepukkan telapak tangan. Boleh mendahulukan wajah dan sunnahnya meniup terlebih dahulu. Ya, dua telapak tangan ini. Kemudian mengusap wajah. Setelah itu mengusap kedua apa kedua telapak tangan. Yaitu kita melihat apa perut dengan perutnya. Artinya di sini artinya perut dengan perutnya. Kemudian apa yang kiri mengusapkan kepada eh, apa atas yang yang kanan. Maka dengan itu artinya di sini jelas ya, bahwa <coughs> yang kanan apa e, ini kepada e, apa punggung yang yang kiri, kemudian yang apa eh, perut yang kiri kepada apa e, punggung yang yang kanan. Maka ini adalah jelas tayamum itu adalah seperti itu dan sangat mudah sekali bagi kita untuk melakukan tayamum seperti itu dan itu adalah kaifiah yang yang rojih, kaifiah yang yang kuat. Jadi bukan sampai kepada siku karena hadis yang menyatakan sampai kepada siku itu adalah tidak kuat bahkan doib sekali sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama termasuk oleh Syekh apa Imam Ibn Hajar, oleh Imam Az-Zailani dan yang lainnya bahwa itu adalah doib dan jumhur ulama mendoibkan hadis hadis itu, itu adalah berkaitan dengan kaifiyah e, eh, apa menunaikan tayamum. Dan masih ada beberapa masalah yang berkaitan dengan tayamum. Kita akan bahas pada pertemuan yang ketiga insya Allah. Nah demikian ikhwatal Islam materi dari pembahasan uh, kitab Syarah Umdatul Ahkam Babu Tayamum dan kita simak tadi kefiat dari uh, tayamum yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullah untuk kesempatan di pagi hari ini. Selanjutnya seperti biasa kami membuka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz di kesempatan pagi hari ini di 021 823 6543. Kami ulangi 0218236543 atau di pesan singkat di 081 Uh, kami ulangi 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu. Ya, mau nanya ini saat masalah kias tadi, apakah setiap orang boleh melakukan kias sebelum datang hujah kepada mereka ya? Eh, dan apa ketentuannya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya tentunya kalau masalah menggunakan kias dan itu kan kias itu beristihad ya Hmm. Sebab kias itu adalah makomnya makom istihad. Hmm. Maka tidak boleh kecuali ahlul ilmi ya. Oh. Tidak boleh kecuali ahlul ilmi ya. Hmm. Orang yang memiliki ilmu, hmm. yang memiliki pengetahuan untuk syarat-syarat kias dan bagaimana dia beristihad. Sebab kias itu adalah istihad gitu. Maka tidak boleh sembarangan orang, setiap orang melakukannya ya. Hmm. Jadi yang melakukannya adalah para mustahid Para mujtahid. Ya, tentunya kalau masalah kias itu harus mengetahui hmm. pertama adilah syar'iyah. Hmm. Jadi adilah syar'iyah minal kitab wa sunnah, hmm. dalil-dalil dari Quran dan sunnah. Sebab yeah. kias itu kepada dalil Quran dan sunnah, hmm. bukan kias kepada akalnya. Yeah. Jadi itu syarat-syaratnya makrifat adilah. Kemudian makrifat akwal ulama, makrifat akwal sahabah, makrifat akwal tabi'in, makrifat hmm. akwal hmm. ulama. <coughs> Ketika dia akan mengkiaskannya. Dan kias itu ya tentunya syarat-syaratnya kan hukmul asli ya kemudian apa uh, e, al far'u ya al aslu al far'u hukmul asli ya kemudian ilah, ya kemudian setelah itu ya jadi kan hukum asal dari hmm. asal kemudian ilah dari hukum asal itu kemudian al far'u kemudian di situ baru seorang itu akan mengkiaskan ilah hmm. yang ada pada para ini kepada ilah yang ada pada hukum asal. Ah, hmm, Dan hmm. tentunya di situ bagi para ulama yaitu ada yang dinamakan as-sabru. As-sabru itu dia mempelajari itilah kepada apa ilah yang ada pada hukum asal dengan apakah muwafaqah apa atau tidak apakah sohi ataupun itibarnya hmm, hmm. disyaratkan sangat panjang apa artinya ada sangat pembahasan yang lebih pembahasan yang lebih ya. hmm. tentang masalah itu jadi nah. tidak intinya tidak sembarangan orang ya. apa mengkias nah, taib selanjutnya kami akan dari penelpon kembali nah terputus kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 02182365 untuk kesempatan uh, pagi hari ini kami angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa? Silakan dari mana Pak? Dari yang saya dikasih. Nah, silakan Pak. Saya gitu pas mau sholat subuh apa mimpi basah. Mm -hmm. Terus langsung wudhu aja sholat berjamaah gimana tuh? Dalam kondisi lupa atau bagaimana Pak? Halo. Pas ini sih pas udah wudhu langsung pas ganti pakaian baru tahu. Oh, oke oh, begitu karena tidak ya. ketidaktahuan gitu pak ya? Iya. Nah, saya silakan Ustaz. Nah. Ya kalau hmm. tadi bangun ya, kemudian sholat pakai wudhu, hmm. setelah itu ya apa? Tadi mimpi ya? Iya. Hmm. Mimpi lalu ya tidak ingat. Lalu setelah itu melihat ada apa? Ada air mani Hmm. Ya, maka baginya adalah mengulangi lagi sholatnya dan mandi, Oh, Mandi dan saja. mengulangi sholatnya. Hmm. Kemudian kalau eh, misalnya waktunya yang lama atau uh, sudah berlalu waktunya bagaimana Ustaz? Enggak apa-apa. Gak apa-apa, kita ulangi pada ulangi saat itu ya. Hmm. hmm. Nah, uh, kemudian kami angkat berikut dari telepon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, silakan dari mana dengan siapa? Dengan Pak Herudin dari Cimahi. Silakan Pak Herudin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Saya ini eh, tangannya lagi sakit gitu, perban gitu. Tangan Bapak ya. Mohon maaf Bapak dikecilkan radionya Bapak, ada feedback Pak? Iya maaf. Iya, silakan. Jadi eh, itu apa harus dibasuh apa nggak usah dibasuh ke Itu aja. Apa perbannya eh, gimana? Per, eh. di, diperban Bapak ya tangannya? Perban. Iya. Oh. Itu Gitu aja. Ya, kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, itu pembahasannya adalah tentang mashu alal jabirah. Mm -hmm. Ataupun jabair. Yaitu mengusap kepada perban. Ya, pembalut lah. Apa hukumnya? Ya, tentang masalah ini sebenarnya kita akan datang nanti pembahasannya. Mm -hmm. Ya dalam pembahasan secara rinci ya. Tetapi para ulama menjelaskan bahkan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat imam yang empat ya. Jadi pendapat imam yang empat. Bahwa e, apabila seseorang ya, diperban pada bagian tempat anggota wuduknya maka dia berwuduk seperti biasa. Ya. Jadi dia berwuduk seperti biasa. Lalu setelah itu ya dia mengusap hmm. bagian tempat yang kena perbannya itu. Jadi diusap ya, pada bagian yang ada perbannya itu. Hmm. Ya. Dan ini ya pendapat jumhur ulama ya. Kemudian berdalih dengan hadis-hadis yang ya dianggap di situ dihasankan oleh sebagian para ulama tentang masalah mengusap jabir ini hadis jabir. Hmm. Hmm tetapi para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis itu. Hmm. Sebagian para ulama mengatakan, ya, dengan mengambil patokullah hamastatotum, maka baginya adalah mencuci dan membasuh tempat-tempat anggota badan yang ada, ya, yang tidak terkena apa, yang tidak kena balut dan <clears throat> apa, tidak usah untuk mengusapnya. Jadi, ya, tidak usah apa untuk untuk mengusap tempat tersebut ya. Dan ini seperti dirojihkan juga oleh Syalbani rahimahullah taala minal mutaakhirin karena mereka menganggap bahwa hadis-hadis tentang jabirah ini tidak ada tidak ada yang sahih ya. Tidak ada hmm. yang sahih Allah taala Jadi di sini ada dua pendapat para ulama. Hmm. Tapi selanjutnya kami angkat dari uh, dari pesan singkat Ustaz dari pendengar yang sudah masuk. Yang pertama dari uh, pendengar kita, Ustaz disebutkan di dalam kitab Taisirul Alam uh, Syarah Umdatul Ahkam disebutkan bahwasanya tayamum harus tertib karena pada riwayat lain ada riwayat yang menyatakan bahwa atof uh, dengan huruf fa sehingga memberikan faidah tertib. Mohon penjelasannya Ustaz. Tapi ini ada iya. tambahan Ustaz, hmm. Eh, bagaimanakah katanya menjamak kedua riwayat tersebut Ustaz? Ini ada tambahan dari penanya yang tadi. Hmm. Yeah. Jadi ya Allah alam jadi pendapat yang roji bahwa di situ tidak menunjukkan kepada tartibnya. Hmm. Jadi tidak mewajibkan tartibnya. Famsahu wujuhikum wa aidikum minhu. Hmm. Ya kemudian dalam hadis-hadis ini dikatakan bahwa e, dalam riwayat tadi Ammar ya yeah. yang ini adalah mutafakun alaih maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendahulukan mengusap telapak tangannya. Kemudian dalam riwayat Bukhari menyendiri maka beliau itu mengusap ya wajahnya terlebih dahulu. Maka dari kedua riwayat ini menunjukkan bahwa apa? E, wow di sini adalah bukan litartib tetapi hmm. lil mutartib jam'i. Hmm. Hmm, hmm. Ya. Itu yang rajih Ustaz ya. Nah. Yang rajih Allah. Baik, selanjutnya kami angkat dari penol, e, penanya melalui pesan singkat kembali. Ustadz, apabila di dalam satu kajian ilmiah saja di satu masjid uh, menjelang sholat ya, tiba-tiba air mati begitu ya dan uh, uh, dalam kondisi ngantri ya untuk uh, bisa uh, karena air yang terbatas dan sudah masuk ikomat Ustaz. Apakah di saat seperti itu uh, kami bisa untuk tayamum dan uh, agar bisa mengikuti sholat wajib bersama imam? Demikian dari Ummu Afifah di Pondok Gede. Enggak, kalau di rumah ada air Ya, dan di tempat dekat ada air wallahu alam di tetangga-tetangga hmm, tetangga ada air maka hmm. itu tidak boleh untuk bertayamum ya. Karena apa? Karena hmm. kalau taya apa wudu itu adalah syarat sholat, sedangkan berjamaah adalah hmm. bukan syarat sholat ya. Hmm. hmm, hmm. Jadi bukan syarat sholat, maka di situ ya boleh mengakhir apa tidak berjamaah karena untuk mendapatkan air. Allah hmm. taala. Demikian dan ini juga uh, jawaban untuk beberapa pertanyaan yang sama yang datang dari pesan singkat juga. Kemudian datang dari pertanyaan Abu Haya di Mega Regency Ustaz. Apakah ada sholat sunnah untuk oh ini sudah sedia. Ya. Sholat sunnah tayamum sudah disampaikan pekan kemarin sedia. Ya. uh, eh, kemudian dari uh, pendengar kembali di Cikarang, Ustaz apakah ada doa sesudah tayamum sama dengan doa sesudah wudhu Ustaz? Allah alam ya, di dalam hal ini tidak ada dalilnya. Jadi tidak ada dalilnya bahwa Nabi SAW berdoa setelah bertayamum. Jadi tidak ada doa setelah bertayamum. Nah, tayu selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon. Nah, ada Ibu Dewi di Depok kami. Persilahkan Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, mungkin ini lewat dari tema Ustaz. Iya. Saya mau tanya bagaimana hukumnya eh, saudara eh, laki-laki yang tinggal di rumah. Bagaimana ibu? Dari suami gitu. Saudara dari suami, ya. laki-laki. Iya. Dari saudara ya. ipar begitu bu ya? makasih. Ipar, ipar yang tinggal di uh, satu rumah mungkin Ustaz maksudnya. Iya kalau hmm. yang jelas ya kalau masalah serumah kemudian dipisah tempat masuknya hmm. ya itu nggak jadi masalah gitu ya. Hmm. Cuma itu ya terkadang mungkin uh, memadorotkan orang yang di dalamnya. Hmm yang jelas ya pertanyaannya tidak boleh melihat aurat gitu. Hmm. Jadi itu kan bukan mahram. Hmm. Yang bukan mahram tidak boleh melihat aurat. Kalau yang mungkin apa tempat kamarnya terpisah, hmm. tempat hmm. masuknya adalah terpisah. Ya kalau masalah diam di rumah ya tidak tidak terhalang walaupun ya mungkin itu terkadang juga dikhawatirkan Ustaz ya. Dikhawatirkan ada banyak masalah gitu. Hmm. Allah taala alam. Berikut dari penelpon kembali kami angkat, kami buka di 0218236543 untuk pertanyaan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dari mana, Bapak? Eh, dengan Edi Sanusi di Jatinegara. Silakan, Pak. Mohon maaf dikecilkan radionya, Bapak. Ada feedback, Pak? Nah, silakan Pak Edi. Uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi eh, anak mau bertanya tentang apa lagi? Halo Bapak, mohon maaf ada feedback Pak, masih mungkin dikecilkan saja radionya ya, atau ya. agak jauh, Mbak? Ya sudah. Iya. Ya, silakan. Uh, ini saya mau bertanya tentang bid'ah. Dikatakan bahwa setiap bid'ah itu kan sesat. Hmm. Uh, pertama yang ingin saya katakan, yang ingin saya tanyakan itu kriteria apa uh, tentang bid'ah? Apakah benar ada bid'ah hasanah? Kemudian yang kedua, apakah jika Rasulullah tidak pernah menganjurkan, tidak menyuruh, kemudian Eh, kita melaksanakan namun tidak ada larangannya itu dibolehkan misalkan uh, kita menjalankan uh, ibadah puasanya Nabi Daud demikian Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tapi Ustaz uh, pembahasan yang panjang sebenarnya Ustaz. Iya, nah, panjang. Mungkin ada satu uh, penjelasan yang akan memberikan uh, jawaban yang uh, ya, apa mungkin. memuaskan begitu Ustaz. Ya Singkatnya berkaitan dengan bidang itu, hmm. ya kita harus memahami takrif dari bidang itu. Hmm. Jadi pengertian dari bidang itu. Karena yang dimaksud dengan bidah itu adalah uh, ihdatsun fiddin malam yadul alaihi dalilu. Ini ihdatsun fiddin malam yadul alaihi dalilu. Yang dimaksud dengan bid'ah itu membuat perkara yang baru dalam agama sama saja berkaitan dengan keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Itu adalah apa? Bid'ah. Jadi setiap perkara yang dinisbatkan kepada agama, setiap perkara yang baru dalam agama ini, maka itu adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya. Maka itu adalah apa? Bid'ah. Oleh sebab itu, pembatasan bid'ah itu ada tiga kategorinya. Jadi ada tiga. Pertama ihdath yaitu muhdas yaitu baru <coughs> fiddin dalam perkara agama artinya kalau baru itu bukan agama maka itu bukan bid'ah dalam secara syar'i yang ketiga adalah tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perbuatan itu nah maka ini adalah hakikat bid'ah apa saja mau berkaitan dengan keyakinan mau berkaitan dengan ucapan ataupun perbuatan maka itu adalah semuanya apa? Bid'ah. Dan dobit di dalam bid'ah itu bukan berarti dilarang. Sebab ya, di dalam beribadah itu kaidahnya apa? Al aslu fil ibadati butlan. Al aslu fil ibadati haramin. Haramun. Al aslu fil ibadati al man'u. Asal dalam ibadah itu terlarang. Sebab asal di dalam Islam itu Pak istislam wal inqiyad. Jadi asal di dalam Islam itu mendengar, mentaati bukan bapak bikin sendiri gitu ya. Asal dalam Islam itu. Sebab kalau dikatakan asal perkara itu baik, buat apa Rasul itu diutus ya? Buat apa para nabi itu diutus ya? Diutusnya para nabi itu untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu kita Islam itu dibangun di atas dua ikhlasul ibadah wa tajridul mutaba'ah. Oleh sebab itu ibadah itu dibangun di atas dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua memurnikan ketaatan kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini idahnya dalam ibadah. Maka <coughs> tidak benar ada orang yang mengatakan mana larangan bahwa ini adalah bid'ah. Itu adalah termasuk sejahil-jahil orang kepada Islamnya. Jadi sejahil-jahil orang kepada apa? Kepada Islam. Ya. Karena di dalam Islam ini, di dalam syariat ini, bahwa kita itu intinya mengikuti saja ittabi umma unzila ilaikum rabbikum wala tatabi'u min dunihi awli qalila mimma Wa qala Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tatabi'us subula Wa qala Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya apa? Bahwa agama ini telah dibentangkan oleh Allah Ta'ala jalannya. Melalui lisan para rasulnya. Dan Islam yang dimaksud adalah Islam yang secara khusus Allah Ta'ala telah bentangkan melalui lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak boleh menambah dan menguranginya dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena perlu kita lihat kepada dalil yang terakhir saya sebutkan ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan hak atas setiap para nabi, hak atas setiap para rasul, dan merupakan kewajiban para rasul ya, yang Allah telah utus kepada setiap umat untuk menjelaskan setiap kebaikan bagi mereka dan untuk menjelaskan setiap kejelekan yang akan memadorotkan mereka. Maka tidak ada perkara kebaikan kecuali Nabi telah memerintahkannya. Maka tidak ada perkara keburukan yang akan menjadi keburukan bagi umat ini baik di dunia ataupun di akhiratnya. Nabi telah melarangnya. Maka apa? Malana amrun, malana nahyun. Artinya tidak ada bagi kita perintah dan tidak ada bagi kita adalah larangan. Kemudian perlu diketahui, kebaikan apa yang dikatakan baik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kejelekan apa yang dikatakan jelek oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh dinisbatkan ini adalah baik bagi agama ini ataupun jelek dalam agama ini, kecuali apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan itu baik dan telah mengatakan Nabi dan telah dikatakan itu adalah jelek. Karena Allah telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum islam Nah, maka ini babit yang sangat jelas batasan-batasan yang jelas yang berkaitan dengan masalah apa? Bid'ah. Oleh sebab itu yang baik, apa yang dikatakan baik oleh Al-Quran dan Sunnah ini. Dan yang jelek, apa yang dikatakan jelek oleh Al-Quran dan Sunnah ini. Maka marjiknya adalah bukan akal. Bukan prasangka kita berkaitan dengan masalah jelek dan baik. Oleh sebab itu, tidak ada berdasarkan ijma para ulama yang dinamakan dengan bid'ah hasanah. Karena Nabi SAW telah menjelaskan wa kullu bid'atin dolalah Allah taala. Nah, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali ada uh, Bapak Abu Faras di Wahana, silakan Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana mau nanya. Jadi eh, suatu ketika Ana baru pulang dari luar kota Tat. Iya. Eh, terus eh, apa nama kita Ana langsung naik di di perjalanan Ana baru ingat Ana belum sholat asar, iya. menjelang maghrib. iya nah, sekitar jam lima seperempat setengah enam posisi iya. dan macam uh. Ah. jadi waktu itu pas anak ingat ya anak langsung sholat ya tayamum dan sholat isyarat saya tapi itu bagaimana di mas eh, di bis tersebut pak ya di bis karena posisi anak juga diri gitu oh. untuk tay apa tayamum bagaimana susah jadi anak isyarat semua sebagai syarat hmm. itu kondisi itu seperti eh, bagaimana tak pendapat dalam Rasi kondisi daruratnya nah waalaikumsalam warahmatullahi kendaraannya penuh maksudnya iya dalam posisi berdiri begitu Ustaz. ya kalau bisa sih bisa minta duduk dulu sebentar saya belum sholat kan bisa mungkin hmm. jadi ya artinya apa e, bisa dilakukan dengan apa hmm. terus hmm. terang saya belum sholat mau sholat Hmm nanti tolong saya mau duduk sebentar -hmm. itu kan bisa dilakukan seperti itu sebenarnya kalau kalau toh tidak bisa bagaimana Ustaz kalau <laughs> kalau tidak bisa ya uh-huh. memang fattakullah mastata'tum ya hmm. tadi kalau apa kalau sholat asar apa sholat asar ya belum ingat mm -hmm. ya saya kira kalau kalau bapak itu akan turun ya jadi di sini tafsir kalau bapak itu akan diperkirakan turun pada waktu sholat isya dan bisa maka tidak apa-apa mengakhirkan sholat apa yang ingat tadi ya. Oh gitu saja. Ya. Hmm. Walaupun hmm. uh, keburu maghrib dan sudah masuk maghrib. Nggak gitu, apa-apa. Salat hmm. wajib dikriha. Hmm. Maka salatnya adalah ketika ingat. Ya ketika waktu itu kan ada penghalang-penghalangnya maka tidak apa-apa dia apa mengakhirkan solatnya ataupun menangguhkan solatnya karena dia lupa ya tadi. Hmm, karena dia lupa ya. Dia bisa untuk mengakhirkan. Sebab waktunya ya bagi dia waktu itu. Tetapi karena ada penghalang tidak apa-apa ya. Kalau hmm. umpamanya sekarang Bapak tadi bisa bisa diperkirakan umpamanya uh, akan ya, maka ya sekira kira menangguhkan untuk untuk apa hmm. untuk turun dulu itu adalah abdol ya oh, gitu. hmm. nah demikian untuk bapak Abu Faras semoga bermanfaat selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Pak, dari mana dengan siapa? Uh, Edi ini Pak yang tadi ada yang belum tuntas nih Pak. Yang ya. tentang? Uh, gimana kalau misalkan saya mengerjakan puasanya Nabi Daud alaihissalam oh, ah, iya. itu iya, apakah itu, itu ya. termasuk bid'ah kak? Ya enggak pak. Ya, Nabi itu kan itu kan jelas hadisnya ada diperintahkan dianjurkan nah. oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi SAW mengatakan ya uh, apa yang afdol ya, hmm. afdol siam itu nah. saum Daud ya. Nah. Siam yang paling afdol adalah saum Nabi Daud. Jadi ya. bukan uh, syarat Nabi Daud ya, karena sudah Rasulullah sudah uh, uh, iya. perintahkan juga Ustaz ya. Uh, karena kita mengetahui ya dalam pembahasan usul fikih dan pokoknya mengatakan syariat sebelum kita itu ada yang ditetapkan juga dalam syariat ini. hmm. Hanya saja e, ada sisi perbedaannya gitu hmm. dari sisi lain. <coughs> Iya, iya. Demikian uh, semoga uh, bisa lebih uh, bermanfaat ya untuk Bapak tadi, Pak Edi. Kami akan tadi penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau nanya masalah uh, dari uh, puasa itu sampai di mana uh, air ludah ketelan Iya, menelan air ludah ketika ya. puasa, Bapak. Iya. Iya, iya kembali ke masalah terus, puasa ini, Ustaz. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi, ada Bapak? Lagi, ada ha? lagi. Ha? Uh, masalah tayamum mungkin, Bapak? Bukan, bukan. Uh, masalah puasa aja. Iya, apa-apa. Iya, ada lagi cukup? Masalah itu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW dan Nabi eh bukan Nabi dan dan Halo? Halo? Iya, ya. iya ya, silakan, Pak. Udah. Itu dah. <laughs> Itu aja, Bapak. Hmm. Iya, hmm. iya terima kasih, Bapak. Ya, kembali ke permasalahan ya. puasa, Ustaz. Ya, tidak hmm. tidak batal yang menelan ludah tidak batal tidak berdasarkan batal, ya. ijma para hmm. ulama. Hmm. hmm, hmm. Tapi uh, eh, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ustaz ya yang uh, sudah masuk kembali uh, dari pendengar kita Ustaz uh, uh, tangan saya berkeringat Ustaz ya ketika uh, dalam kondisi harus tayamum dan kondisi tangan itu berkeringat bagaimana Ustaz apabila uh, debu-debu itu banyak menempel di ta tangan apakah kita mungkin harus oh, sampai dibersihkan terlebih dahulu atau bagaimana mohon penjelasannya Ustaz. tidak ada perintah ya. Hmm. Tidak ada perintah dan tidak menjadi syarat ketika kita tayamum ya harus. Hmm. Ya. Perintahnya hanya memukulkan telapak tangan, kemudian mengusapkan kepada ya telapak tangan dan wajahnya. Itu aja, tidak ada perintah untuk apa? Ya menghilangkan itu. Hmm. Tidak ada. Iya. Taib selanjutnya dari uh, saudari Sofi di Depok. Ustadz berkaitan dengan uh, mengusap uh, kepala ketika berwudu ataupun enam ketika berwudu Eh, bagaimana Ustadz uh, yang uh, rojih apakah uh, mungkin ini ketika di dalam uh, kondisi uh, ramai ataupun mungkin di tempat umum Ustadz bagaimanakah uh, yang harus yang atau yang roji untuk dilakukan apakah dibuka atau ataukah cukup Wan, di wanita. saja ya enam oh untuk wanita ya -hmm. iya <coughs> apabila wanita sholat apa wudhu di tempat yang umumnya maka wallahu alam tidak wajib mengusap kepalanya tetapi itu adalah masuk kepada bolehnya mengusap imamah ya. Iya. Yaitu mengusap atasnya saja ya. Artinya mengusap kain yang menutup kepala dan itu insya Allah adalah cukup bagi wanita itu karena Nabi SAW pun pernah mengusap kepada imamahnya saja ya. hmm. Jadi mengusap kepada imamahnya saja maka itu dibolehkan juga bagi wanita Allah alam. Kemudian pertanyaan dari Pak Edi di Karawang, Ustadz, eh, apabila ada bagian anggota wudhu yang eh, terluka, yang eh, mungkin bermaldor ketika kena air ataupun ketika kena debu, Ustadz ya, bagaimanakah, apakah boleh untuk dilewatkan, Ustadz? Sementara mungkin tidak tidak tidak menggunakan eh, perban atau yang sejenisnya untuk menutup luka tersebut. Ya, kalau memang apa akan bertambah umpamanya ya. apa ya. bertambah lukanya ataupun bertambah sakitnya hmm. ataupun semakin lukanya bertambah maka kembali kepada ayat itu memfatakullaha mastata'tum hmm. artinya daerah itu tidak dicuci tidak apa-apa daerah ya, itu ya. tidak hmm. dicuci hmm. tidak apa-apa Allah Taib. Kemudian uh, tampaknya uh, mungkin kita akan dari penelpon kembali dan ini mungkin pertanyaan terakhir saja. Ya. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silakan. Bu Sofa. Silakan, Ibu. Uh, eh, mau tanya Ustadz begini, uh, saya waktu itu pergi dengan teman saya naik mobil. Yeah. Lantas dia di dalam mobil tuh uh, karena waktunya tidak uh, mendesak ya, yeah. dia belum sholat asar. Hmm. Terus dia uh, bertayamum di dalam mobil tersebut, mobil pribadi ya. Lantas uh, tapi dia uh, selain uh, sebelum sholat dia bertayamum, cuma dia tidak memakai kaos kaki sebagai wanita tidak memakai kaos kaki. Hmm. Apakah dalam syaratnya bisa diterima, saat? Dan juga dia memakai uh, ininya juga jilbabnya tuh uh, kupingnya agak terlihat sedikit. Iya, kemudian juga mungkin masalah salah eh, di dalam mas, di dalam mobil, juga ya perlu iya. Iya, dijelaskan ya, kembali. Tidak, tidak memakai kaos kaki, saya berpikir uh, apakah itu bisa diterima karena syarat-syarat untuk sholat itu tidak memenuhi syarat kita. Taip, Terima kasih Bu, cukup. Nah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, Mungkin sebelumnya, iya. Sebenarnya itu kan tidak boleh ya sholat hmm. wajib di atas kendaraan. Asalnya itu. Hmm, apalagi mobil pribadi saja. Ya. ya. Harusnya mungkin. Ya. tadi ibu itu hmm. artinya mobil pribadi itu berhenti dulu ya. Hmm. Berhenti kemudian sholat ya. Hmm. Karena di masjid begitu saja. Di ya? masjid ya hmm. atau hmm. di mana aja hmm. yang hmm. penting mesti turun dari kendaraan yeah. sebab uh, dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan sholat uh, wajib mm. <coughs> di atas kendaraan. Adapun sekarang di atas kereta ataupun di atas pesawat ya. dilakukan karena doruroh saja, artinya ketika memang tidak memungkinkan untuk berhenti. Ya. Tapi kalau ibu itu memungkinkan untuk berhenti, hmm. maka itu tidak boleh sholat di atas apa kendaraan dan tidak sah ya. Hmm. Jadi tidak sah solat di atas apa? Di atas kendaraan. Ya. Karena ya beberapa syaratnya hilang ya. Syarat antaranya adalah menghadap kiblat. Ya. Kemudian syarat berdiri. Ya. Syarat kemudian sujud. Ya itu kan tidak dilakukan. Nah maka ya sebenarnya tadi apa? Itu tidak sah. Maka mestinya turun dulu dan meminta untuk berhenti apalagi mobil pribadi ya, iya. lebih gampang saja. Ya. Nah, hmm. tetapi kalau ditakdirkan hmm. kejadiannya bukan dalam mobil pribadi, ya. hmm. dalam mobil pribadi. Ya. Lalu tadi ya seorang wanita umpamanya mau sholat tetapi memakai tutup auratnya tidak sempurna. <clears throat> umpamanya tadi bahwa apa pakai tutup kepalanya ya asal-asalan umpamanya telinganya masih apa? Kelihatan gitu. Sekelihat hmm. ya kata orang Sunda mungkin istilahnya ciput ya apa itu? Iya, eh, ciput. kerudung kecil saja. Kerudung kecil Atau yang cuma yang hanya kepala saja. Hmm, ya? Itu apa ya nama bahasa Indonesia-nya? Orang Tasik bilangnya ciput itu. Iya, sama di Cilengsi juga sih. <laughs> ciput. Kemudian ya hmm. juga mungkin dari sisi kadang-kadang mungkin ibu-ibu hmm. sebagiannya yang belum apa sempurna masih mencetak dari sisi lekuk badannya, iya. kemudian mungkin ini. Nah, sementara dia pingin sholat itu. Iya. Ya seperti itu ya sebenarnya dalam hal itu ya apa dia menjama antara dia ketaatan tetapi dia juga melakukan sesuatu penyelisihan iya. kepada syariah. Ya. Hmm. Sebab ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin bisa disampaikan kepada yang lainnya di mana Rasulullah SAW mengatakan sani min ahlin nar. Jadi ada dua kelompok dari penghuni neraka. Hmm. Salah satunya adalah imro'ah kasiatun ariyat. Ya. Hmm jadi seorang wanita yang dinamakan kasiatun ariyat. Jadi pakai tutup apa artinya berpakaian tetapi dia seolah-olah telanjang itu. Itu yang orang yang memakai <clears throat> imma ya apa lekuk badannya kelihatan ya, hmm. sekali atau disebabkan transparan karena tipisnya apa? tipisnya dari kain tersebut ya. hmm. ya. Maka dari sisi ini adalah bentuk kemaksiatan bentuk penyelisihan kepada apa syariat sedangkan dia juga sholat gitu. Hmm. Nah cuma mungkin kalau ditanya tadi apakah dia itu harus sholat atau bagaimana ya? Apakah dia dari apa dari hal itu dia tidak tidak melakukan sholat gitu? Iya. Nah maka dalam hal ini ya tetap ya kalau kalau kalau berkaitan dengan sholatnya dia sholat ya berkewajiban berkewajiban dengan sekepampuan dia bisa menunaikan sholat ya hanya saja dari sisi yang lainnya dia tetap berdosa gitu. dengan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari yang lain. Gitu. Iya, yeah. Hmm. Maka hmm. itu yang wajib apa? Yang wajib dipahami terlebih dahulu Allah taala. Tapi Ustaz, ada mungkin satu tambahan yang menarik ya. Ustaz dari uh, karena tadi membahas mengenai masalah pakaian wanita Ustaz. Apakah uh, syariat pakaian ini bisa ataupun uh, memang harus uh, ada ketentuan mungkin dari pemerintah untuk uh, ditetapkan. Mungkin uh, sekarang ini ada pemberlakuan dari otonomi daerah untuk uh, apa pelarangan pakaian ketat ya di, di beberapa daerah di Aceh ya yang saat ini ataukah ini merupakan hak asasi dari seseorang uh, kaum muslim untuk memang uh, bisa mengerjakan atau tidak uh, tidak mengerjakan hal ini bagaimana Ya, tetap kalau negara itu negara Islam ya, hmm. ya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Hmm tetapi penetapan tentang pakaian itu tidak berkaitan dengan apa dengan ketetapan pemerintah yang tidak berdalilnya. Hmm. Tetapi dalam hal ini harus berdasarkan dalil-dalil syar'i. Hmm. Di mana pakaian itu syar'i ya, secara umum saya bisa ya berdasarkan dalil-dalil umum. Yang pertama adalah <clears throat> an yakuna satiran lil aurah. Yani al-libas an yakuna satiru an yakuna satiron lil aurah. Yang pertama disyaratkan bahwa pakaian itu menutup seluruh anggota badan. Jadi menutup seluruh aurah. Dan para ulama ada perbedaan tentang batasan aurat wanita. Ya, pendapat yang pertama yang menamakan jami'u badaniha seluruh badannya. Ya, termasuk wajahnya, telapak tangannya. Ya. Pendapat yang kedua yang mengatakan ila wajhaiha wa kafaiha. Illa yakni ila wajhiha wa kafaiha. Yang kedua adalah dikecualikan wajah dan telapak tangannya Jadi ila wajhuha kecuali wajahnya dan dua telapak tangannya. Ya. Maka ini batasannya. Jadi perlu diingat ya oleh para ibu, ijma para ulama bahwa yang ijma itu bahwa seluruh anggota badan itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan maka ini ada perbedaan dan saya merujukkan ya di dalam masalah ini bahwa wanita seluruhnya adalah auratnya nah. ini dari sisi batasannya yang kedua ya bahwa <coughs> syarat berpakaian itu jadi syarat berpakaian itu di mana dikatakan syarat ya merupakan kepanjangan dari syarat yang pertama ya yang merupakan hakikat menutup aurat maka itu memiliki dua syarat berikutnya alayakuna bayikon tabodon kemudian di antara syarat dalam pakaian itu tidak boleh sempit ya Artinya dalam arti ini sempit di mana anggota badan ini lekuk, ya, bentuk itu kelihatannya. Dalam bahasa Sunda menepikan kajiga di perut gitu. <laughs> Jika iya. leput atau orang Tasik gitu. <laughs> Iya. Ya, itu telarang ya. Hmm. Kemudian alaya sipal basyarah. Hmm. Jadi tidak membentuk artinya kulit dalam arti dalam hal ini bahwa apa? tidak boleh ya kelihatan kulit oh, pakai kain tetapi tipis itu ya. Kain tetapi apa tipis. Hmm. Maka itu tidak boleh. Yeah. Jadi tidak boleh. Itu syarat yang yang ketiga. Ya. Syarat yang keempat yaitu ada mutasyabuh birijal. <coughs> syarat yang keempat adalah tidak boleh tasyabuh dengan laki-laki, yaitu kain yang merupakan khosais birijal kain yang merupakan atau pakaian yang khusus bagi laki-laki. Sebab Allah Ta'ala telah melaknat, Nabi SAW melaknat seorang perempuan yang melupai laki-laki. Syarat yang kelima adalah ada mutasyabuh bil kufar. Syarat yang kelima tidak boleh tasyabuh dengan orang kafir, yaitu pakaian-pakaian orang kafir. Sebab dalam hadis dikatakan mantasyabi kaumin pahuaminhum Ini termasuk dalam berpakaian. Salat yang keenam yaitu ada musyuhrah. Di mana pakaian ini bukan pakaian syuhrah. Ya pakaian syuhrah ya umpamanya gitu yang menyebabkan orang iltifat menoleh kepadanya seperti umpamanya pakaian sengaja dipakai manik-manik gemerlapan kelihatannya syuhrah di tengah-tengah yang membedakan dia dengan wanita-wanita yang lain dengan wanita-wanita yang lain ya. adapun mengenai warna ya maka tidak ada dalil secara khusus bahwa warna pakaian wanita itu harus hitam saja gitu. Jadi tidak ada dalil secara khusus berkaitan dengan hal itu. Ya. Cuma ya mungkin dari sisi yang lain yang harus diperhatikan ini, walaupun mungkin tidak ada dalil secara khusus berkaitan dengan apa warna, gitu. ya. Tetapi apa bahwa kita mengetahui almar atau auratun. Kemudian dalam dinyatakan dalam riwayat yang lain Almar atau syaitonun. Wanita itu aurat ya. Dan dalam ayat yang lain dikatakan almar atau syaiton. Wanita itu adalah syaiton. Idza staqbalat fahi ala suratu syaiton. Wa idza stadbarat fahi ala suratu syaiton. Apabila menghadap maka dia dalam bentuk syaiton Apabila membelakang dalam bentuk syaiton Ya mungkin di dalam hal ini ya tidak walaupun tidak ada dalil secara sorry ya. ya tetapi apa? Memilih kain warna yang tidak menyebabkan kaum laki-laki ya apa terganggu gitu. Iltifat kepadanya maka lebih aula. Tetapi dalam hal ini tidak boleh. Seorang awat mengatakan apabila mendapatkan saudarinya memakai warna umpamanya selain hitam maka dikatakan wah ini e, keislamannya kurang ataupun suninya kurang, salafinya kurang. Nah, Ya tidak tidak apa? Tidak ada dalil hal itu. Maka dibolehkan ya warna-warna apa? Hmm. Yang lain. Ya, cuma ya diistilahkan tadi apa bahwa seorang menjaga dirinya dan menjaga kaum laki-laki itu jelas jelas hmm. lebih apa? Lebih abdul. Nah. Jadi para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apabila pakaian itu selamat ya dari syarat yang enam ya, hmm. terpenuhi dalam syarat yang enam maka itulah pakaian yang syar'i wallahu taala a'lam. Nah, Demikian khotbah Islam akhir dari acara kita di kesempatan uh, pagi menjelang siang hari ini dan kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz yang telah bisa hadir dan menyampaikan materinya. Kemudian untuk menutup kajian kita kami persilahkan mungkin ada satu penutup di uh, akhir kajian. Tafadhol Ustadz. Ya kembali saya menasihatkan kepada kesabaran dalam mencari ilmunya. Di nah. mana pembahasan tayamum, nah. masail masailnya masih ada. Insya Allah nah. satu pertemuan lagi kita akan uh, membahasnya. Kemudian poin yang sangat penting berkaitan dengan masalah ini hmm. yaitu tadi berkaitan dengan masalah wanita ya. Jadi berkaitan dengan masalah wanita e, dan perlu dibahas secara apa? Secara detail ya. Tapi saya menasihatkan khususnya ya kepada kaum wanita di mana kaum wanita ini dalam apa memajukan kaum muslimin dan menjaga generasi kaum muslimin untuk tetap istiqomah dan tetap menjaga agama mereka, maka kaum wanita ini memiliki peran pentingnya. Karena perlu diketahui bahwa salah satu fitnah bagi kaum laki-laki adalah wanita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, "Abaru fitanil ala rijal kanat finisa." Jadi fitnah yang paling memadaratkan bagi laki-laki adalah wanita awal fitani ala Bani Israel kanat finisa. Fitnah yang paling pertama menimpa kepada Bani Israel adalah wanita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ittaqu dunia watakun nisa. Bertakwalah kamu menghadapi dunia dan bertakwalah kamu menghadapi wanita. Di situ para ulama mengatakan manakala ada alqab dari perkara yang umum, iya. maka itu adalah menunjukkan perkara yang sangat berbahaya. Mm -hmm. Artinya sangat perlu diperhatikan. Dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, perlu melihat kepada hadis yang tadi al mar'atu syaiton. Jadi di sini bukan berarti wanita itu syaiton ya. Hmm, hmm. Dan ini bukan satu penghinaan ataupun apa ke wanita bukan Belajaran hadis ini. Gitu ya. ya. Bukan. Hmm. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa kondisinya adalah dalam mengganggu kaum laki-laki sebagaimana syaiton. Hmm. Ida balat fahiya ala surati syaiton apabila menghadap maka bagi kaum laki-laki sama kondisinya ataupun dia membelakang seperti itu juga maka tentunya bagi wanita yang menjaga dirinya ya maka di dalam hadis dinyatakan ataupun dalam ayat Al-Qur'an wanita-wanita yang dijanjikan sebagai penghuni surga yaitu salah satunya apa yaitu orang-orang wanita-wanita yang menjaga paradnya yang menjaga apa kehormatannya <clears throat> dan dia tidak menyebarkan apa fitnah. Hmm. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dikatakan fitnah seorang laki-laki dengan istrinya. Maka sebagai akhir dari kalimat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairul mata dunya, ad dunya mataun, wa khairu mata dunya al mar'atu solihah. Jadi sebaik-baik ya, apa perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Dalam arti apa para ibu kaum muslimah, ya, para pemudi, ini menunjukkan bahwa kebaikan satu negara, ya, hmm. termasuk juga adab sebuah negara itu akan diakui dan akan tinggi, ya. Kemudian juga negara itu akan termasuk ditakuti oleh negara-negara yang lain dan negara itu akan menjadi satu negara yang punya wibawa, hmm. ya. Memiliki derajat yang tinggi itu salah satunya dilihat dari kaum wanitanya. Hmm. Jadi salah satunya ada dilihat dari kaum wanitanya, apakah kaum wanitanya itu adalah wanita-wanita yang soleha, ya. Iya. wanita-wanita ya. yang soleha. Maka ya kita lihat ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menguji ya, tentang keimanan seorang jariah. Gitu ya. Hmm, hmm, Ini juga satu pertanda bahwa sangat perhatian kepada apa kaum wanita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis ya, ya tentang <clears throat> perintah menikah, menikah kepada wanita seperti apa? Wanita yang baik. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah seorang perempuan yang banyak keturunannya, yang penyayang. Sebab itu ada sumber kebaikan. Hmm. Bahkan keindahan di rumah keindahan di dalam berumah tangga, keindahan di dalam bermasyarakat, salah satunya adalah karena munculnya adanya wanita-wanita yang soleh. Wallahu taala nah.